والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله الرابع والخمسون باب yang ke-54 باب لا يرد من سأل بالله tidak boleh ditolak orang yang meminta siapa saja yang meminta dengan nama Allah. Di sini ada bentuk larangan. Karena di dalamnya ada satu sikap ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'zim Allah itu min kamalit tauhid. Ta'zim Allah min kamalit tauhid, mengagungkan Allah termasuk di antara kesempurnaan tauhid. Maka menolak orang yang menolak siapa saja yang meminta kepada kepada kita dengan nama Allah berarti naksun fit tauhid kurang ketauhidannya tapi nanti juga dirinci perlu dirinci kalau dia minta sesuatu dengan nama Allah itu syai'an lahu fihi haq sesuatu yang punya yang apa namanya dia memang di situ punya hak minta sesuatu yang di situ dia memang punya hak. Dia punya hak dapat jatah. Yang kedua, dia mutar, mutar, terpaksa, terdesak memang, sangat-sangat butuh doruri. Misalnya minta kepada baitul mal, minta baitul kepada baitul mal. Nah, yang seperti ini wajib i'ta'uhu wajib memberinya wajib memberinya nah itu yang pertama kalau dia di situ punya hak memang ada jatah dia di situ dan dia mutor memang harus mau, mau tidak mau dia harus dapatkan nah, dia minta kepada kita dengan nama Allah selain kita mungkin punya penjaga baitul mal, wajib untuk memberinya. Wajib untuk memberikan kepada dia apa yang di, diminta. Nah yang kedua, yang dia minta sesuatu yang laisa lahu fihi istihqaq. Dia tidak punya hak di situ. Tidak punya hak juga tidak butuh dan kebutuhannya itu tidak mendesak. Nah dia di sini, di sini di, hukum memberinya itu mustahab. Ada yang berpendapat begitu, ini mustahab. Kalau tidak diberi, berarti orang yang melakukannya itu melakukan perbuatan yang makruh. Itu pendapat Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Lain lagi kalau pendapatnya Syekh Muhammad bin Salam Al-Taimin. Beliau membagi lagi artinya pada hukum yang nanti akhirnya juga sama. Tasawul meminta lagi minta harta kata beliau kepada orang lain itu haram kecuali kalau dia memang butuh dan berhajat kecuali kalau memang dia butuh nah boleh. Yang disebutkan eh, beliau menyebutkan hadis kebiasaan kalau orang itu sering meminta datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging mukanya. Maka disimpulkan oleh beliau fasu'alu aslan makruhun illa lil hajah. meminta-minta minta itu hukum asalnya itu makruh kecuali kalau memang butuh para sahabat memperlakukan secara umum ketika berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kalimat ini yang agar kamu tidak meminta apapun kepada manusia. Ini mereka pegang sampai mereka tidak minta orang lain mengambilkan cangkir atau alat ataupun barang mereka yang tercecer jatuh. Mereka sendiri yang turun untuk mengambil mengambilnya. Nah, nah itu di apa disebutkan juga ya, tadi di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan amma su'alul su'alul mal fahuwa muharram illa da'at da'at ad-darurah ila dalik. Kecuali kalau memang daruri untuk dia minta kepada orang lain. Begitu juga minta bantuan dengan kedudukan orang. Itu bukan haram, fi makruh illa idza da'atil hajatu ila dhalik Nah, nah beliau rahimahullah membagi ini terkait dengan masalah di sini bab ini bahwa meminta apa bagi perintah di situ fa'atuhu ya. wa man sa'ala ya. So, kita baca dulu hadisnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sa'ala billahi fa'atuh wa man ista'adha billahi fa'idhu. Siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah maka berikanlah. Nah, di sini kata beliau nasa'il la yakhlu min amrain. Tidak lepas dari dua hal. Dia minta mujarad meminta tanpa menyebut as'aluka billah. Kalau memang itu dibolehkan syariat kata beliau, Anda berikan. Misalnya orang fakir minta, berikan. Yang kedua, kalau dia an yas'ala billahi fa tujibuhu wa illakum mustahiqqan. Ini menurut beliau. Walaupun dia tidak berhak, anda wajib untuk memberinya. Tapi disebutkan juga rinciannya oleh beliau. Ya. Lakin lau sa'ala isman fala tujib. Fala tu'ti. Kalau dia minta satu yang mengandung dosa, tidak boleh. Atau yuharrij al-mas'ul. Membikin orang yang diminta itu tertekan. Berat. Ini tidak boleh dikabulkan. Fala yujab. Kata beliau. Lakin law sa'ala ithman au kana fi ijabatihi dararan alal mas'ul fala yujab. Jadi kalau menimbulkan mudarat bagi yang diminta, kadang-kadang kita kan ya, merasa sudah belajar tauhid misalnya, sembarangan minta sama temannya, ada jam tangan cantik, as'aluka billah hadis <laughs> Repot. Nah. Motornya bagus, masya Allah. Baru as'aluka kabillah hadis sayyarah. Nah, ya. ini wahar itu, teman yang dimintai. Kalau dia mau juga apa ya, misalnya, kan tapi juga ada orang-orang tertentu yang memang karim luar biasa. Nah, kita lihat Rasulullah SAW. Mujarat dia melihat orang itu kagum, dengan sesuatu yang mereka suka ambil nah, seperti Sofwan bin Umay bin Umayyah ketika belum masuk Islam melihat ribuan ternak di satu lembah penuh tertarik ya mungkin apa namanya tertarik dia kagum dia penuh terus ada tempat lagi di, dilihat oleh Rasulullah kagum kamu suka ya suka. Mau. Ambil. Semua diambil oleh Sofwan. Langsung ketika itu tambah. Ya. Tadinya mulai ragu-ragu untuk apa? Eh, mau pertimbangan masih Islam itu empat bulan, minta kepada Rasulullah dua bulan. Dikasih waktu oleh Rasulullah SAW empat bulan. Melihat kejadian seperti tadi, ini pemberian orang yang tidak takut miskin ini ini bukan orang biasa berarti memang betul-betul nabi segera beliau masuk Islam dengan dan baik Islamannya. Baik Islamannya bahkan beliau terkenal memang orang dermawan di lembah Mekah, di lembah Mekah. Kota Mekah itu terkenal terkenal dermawan. Nah, ini Sofwan bin Umayyah. Baik. Ada juga orang yang di, mungkin di zaman kita langka tapi seperti itu, jadi hukumnya mungkin nggak ada, sangat-sangat jarang. Ada orang yang mungkin kagum pegang-pegang mobil atau barang bagus ini. Suka? Ya suka. Ambil. Nah, luar biasa. Baik. Nah ini yang disebutkan oleh beliau intinya. Kalau dia yang meminta dengan nama Allah itu perkara dosa atau menimbulkan mudarat bagi yang diminta itu tidak perlu di, dijawab. Tapi kalau tidak tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan dosa, kalau dia tidak memberi nah, makro, Kalau orang itu tidak mustahik. Tapi kalau orang itu memang malah sebagai orang yang mustahik memang berhak, dia tidak memberi malah dosa. Karena di dalam permintaan itu dengan dia menyebut nama Allah itu berarti kita dituntut untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'tuhu, maka berikan apa yang dia minta. Begitu juga kalimat berikutnya wa mis wa man billah fa'idhu. Siapa yang minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, artinya meminta perlindungan kepada Allah bukan kepadamu minta perlindungan kepada Allah dengan Allah diminta perlindungan dari kamu misalnya itu lindungi dia lindungi berikan perlindungan itu kepada kepadanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masuk kepada salah seorang istrinya yang baru beliau nikahi kemudian sudah dapat bisikan diajari oleh istri-istri yang lain mungkin salah sebagian istri Rasulullah yang lain nanti kalau Rasulullah mendekat kamu baca billahi minka. Polos ini baru. Nah, beliau ketika Rasulullah masuk, a'udzu Rasulullah mendekat, billahi minka. Ya Rasulullah nggak jadi, ya sudah. Nah, ya berarti kamu telah berlindung kepada Zat yang Maha Besar. Nggak diapa-apakan oleh Rasulullah. Kembalilah ke keluargamu. Nah. Ini termasuk min bab ibrarul qasam termasuk juga seperti itu. Menjalankan sumpah. Nah, misalnya ada orang seperti yang terjadi dalam kasus Anas bin Nadar. Paman Anas bin Malik. Itu ketika Rubaiya memukul sampai patah gigi jariah salah seorang sahabat Ansar dituntut oleh pemiliknya orang nah, keluarga itu untuk dikisos. Asin nabisin gigi dengan gigi harus dipatahkan. Kisos kan? Ini keadilan Islam. perlu peduli nah, budak ataupun merdeka. Tapi nah, oleh Anas bin Nadar, la ya Rasulullah, wallahi la tukasar nggak boleh giginya rubahnya dipatahkan. nggak boleh, wallahi nggak boleh. Rasulullah ingatkan kitab Allah ya Anas. Wajib. Kenapa? Ini kitab allah ketentuan dari kitab allah Wallahi la ya Rasulullah. Ramai akhirnya luluh juga hati pemilik jariah tadi ya sudahlah damai akhirnya nggak jadi kisos bayar denda nah Rasulullah menyebutkan innalillahi abdan Idza aqsama 'ala Allah la abarra. Allah itu punya hamba banyak ya. Ibadah dan yang lain. Punya hamba yang apabila mereka bersumpah agar Allah kepada Allah itu terbukti sumpahnya. Terbukti sumpahnya. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menyebutkan seperti itu orang-orang yang keadaan mereka itu matrud min kulli terusir dari pintu ke pintu kalau jadi dimintai menjadi syafnya, nggak digubris jadi comblang atau untuk melamarkan atau untuk menghubungkan dengan yang lain nggak diterima nggak diakui hmm, kedudukannya hmm. nah ya tidak terkenal, tidak punya kedudukan di tengah masyarakat. Tapi lau aksama Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah demi Allah kepada Allah agar Allah melakukan sesuatu atau dia ingin melakukan sesuatu dijalankan oleh Allah. Dia dianggap tidak melanggar sumpahnya itu. Yubarrar. Terbukti sumpah tersumpah tersebut. nah. nah. Nah ini juga hal-hal yang seperti ini waman ista'adza billah ikatan apa namanya sifatnya seperti tadi juga. Kalau perkara itu bukan ism, kadang ada orang yang dia misalnya nggak mau melakukan apa mudah-mudahan bukan santri lah ya, bukan santri. Ini sebagai gambaran. diubok ini dapat di oyak-oyak santrinya, dapatan sama musyrifnya atau ustadznya. A'udzubillahi minka. Karena disuruh untuk melakukan satu kewajiban, satu tugas, nggak mau, nggak boleh, tetap di berlakukan. Walaupun dia auzubillahi minka, ini ada tugas dia, kewajiban dia. Itu satu. Nah, ya. Nah. nah. Atau misalnya nah, sedang melakukan perbuatan yang jelek misalnya. Didatangi didatangi terus kemudian dilarang. Dia malah mengucapkan a'udzubillahi ini ini juga tetap dan ditarik. nggak ada ucapan itu tadi. Malah kalau dia seperti itu, justru dia yang tidak punya takzim kepada kepada Allah. Tidak punya takzim kepada kepada Allah. Baik, man da'akum fa'ajibuh. Dan siapa yang mengundang kamu, jawablah. Manggil kamu, jawab. Penuhi undangannya. Dan di situ ada dua hak, hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kecuali kalau kalau ini hak Allah, jelas ya wajib apa. Seperti di sini syariat. Kalau itu dah hak seseorang, kalau memang tidak bisa hadir, minta uzur. Mohon dimaafkan tidak bisa hadir. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beberapa syarat kalau untuk memenuhi undangan itu. Ya. Nah, undangan yang di, harus dipenuhi di sini yang di sini wajib kata para ulama untuk pendapat itu undangan walimah ya nah, karena ada ancamannya kecuali kalau dia minta uzur ada ada nah, tidak berbenturan dengan kewajiban yang lebih kuat yang penting dan halal yang lain misalnya kalau yang mengundangnya bukan muslim itu nggak perlu hadir boleh nggak hadir ya boleh nggak hadir kalau yang mengundang walimahan itu non muslim atau yang mengundangnya muslim tapi mubtadi hizbin. Atau orang-orang yang memang harus dijauhi secara syar'i. Pegawai-pegawai lembaga riba misalnya. Boleh itu tidak dihadiri undangannya. Jelas-jelas itu misalnya kemungkaran di sana. Boleh itu tidak dihadiri. Qala wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan siapa yang melakukan untuk kamu kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Balas dengan sepadan atau lebih. Ya, nah. Tidak <clears throat> bisa sekarang, mungkin suatu ketika nanti ya, dibalas. Ya supaya kita tidak punya tanggungan tanggungan nanti ya tidak punya tanggungan dalam artian beban kadang ada orang yang bukan memberi punya penyakit juga ingin dia supaya yang diberi itu bisa ditekan pegang lehernya naudzubillah min dzalik Wong itu kumindalik. ya Nah, dia ingin jahat artinya mengatur, ingin berbuat sesuatu. Sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin dia inginkan, karena kan di luar kan banyak yang seperti itu. Nah, di luar yang banyak seperti itu. Di kalangan salafi insya Allah tidak ada. Nasallahu ya fadhana. Ya, ya, nah, kan. <clears throat> ya fadhana salafiyin. Ya, min hadhihi min hadhihi radilah. Di luar memberi, menyumbang, membantu, jadi ingin dia. Nanti ketika ada dia misalnya ada sesuatu yang dia butuhkan tapi ternyata mungkin bertentangan dengan syariat atau apa yang tidak cocok dengan aturan atau apa, nah, dia dekati yang sering diberinya ini tadi. mana tolonglah. Nanti nah, jadi orang yang misalnya pun dia nggak pernah memberi isyarat, memberi persyaratan ketika dia memberi itu tidak ada. Tapi ketika dia butuh dan ternyata kok, nah, akhirnya yang selalu mendapat bagian ini, mendapatkan jatah ini, ya mau tidak mau ya terbelit. Wah dia sudah banyak membantu, ini gimana caranya? Ini yang tidak ya. Dan yang paling dilarang lagi adalah hakim. kalau tidak boleh terima hatta payung ketika hujan. Payung ketika hujan tidak boleh dia terima. Orang minjamkan, tidak boleh hakim itu menerima. Ini disebutkan dalam ayat. Atau dia dibantu. Mari Pak, saya antar. Hakim tidak boleh terima. Termasuk itu juga sebetulnya. enam. ya alhamdulillah pemerintah, pemerintah itu sudah memperlakukan istilahnya hadiah-hadiah buat para pejabat itu tidak boleh. Hadiah tuh umal. Nah, hmm. makanya soal, ya salah sendiri mereka yang artinya kena OTT, operasi tangkap tangan. Nah, Dapatan seperti itu memang sebetulnya tidak boleh Syekh Sa'di menyebutkan haram mereka nerima seperti ini ya. <clears throat> Jadi gambarkan juga Rasulullah SAW pernah sahabat yang ditunjuk jadi amil zakat amil zakat mankobah keutamaan dan para sahabat itu memang selalu menunggu siapa yang datang artinya senang sekali ditagih ditarik zakat dari dia. Senang. Dan sebagian kita sekarang ini kaum muslimin banyak yang malah sembunyi-sembunyi untuk padahal zakat itu subhanallah malah diberlakukan lagi zakat yang tidak ada ala, nah, asalnya dari mana. Ya, nah, bid'ahnya ini Zakat profesi. Ya, nah. Ya, baik. Balas supaya tidak tidak hmm, terbelit. Nah, jadi kisah Rasulullah tadi, eh, amil zakat ini namanya Ibnu Ibnu Lutbiyah. Datang ambil zakat ke rumah-rumah sahabat. Setiap rumah itu senang sekali didatangi amil zakat petugas zakat Rasulullah itu. Nah, itu ini zakat saya. Ini hadiah buat Anda. Selalu dapat. Datang dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini zakat mereka, ini hadiah buat saya. Berubah wajah Rasulullah, bicara beliau di mimbar. Kenapa ada orang seperti ini? Kalau dia di rumah saja, apa dia dapatkan hadiah itu? Boleh, ya. Ya Syekh, apa kalau tidak seliru ingat, maka Jangan sampai nah, melakukan yang demikian. Ya sebetulnya termasuk seperti ini juga. sebagai gambaran ya juga pernah kita disebutkan diceritakan oleh sebagian masyayikh yang pernah ke negeri kita. Termasuk di sini juga waraknya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mahasiswanya ngambil gelar doktor buat tesis minta bimbingan kepada beliau bimbingan arahan ya walaupun bukan bukan beliau yang ditunjuk bukan yang resmi ya kan gitu. tapi setelah apa setelah dia datang juga untuk minta arahan segala macam nah kemudian setelah selesai ini tadi hasilnya tesis doktoral itu jadi diserahkan dihad sebagai hadiah pada Syekh Syekh nggak mau nerima. Nah, takut itu sebagai nah dia memberikan itu karena tugas itu tadi. Nah, ini kepada apa namanya Mas Ulin termasuk juga yang diingatkan ya. Nah, hati-hati. Kalau mungkin yang biasa dengan apa namanya mereka sesama tahadu mungkin lain bahasanya wallahu alam Nah, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta turau annakum qad kafatumuhu. Kalau kamu tidak dapati apa yang bisa membalas dia hadiah dia, mengimbanginya maka doakanlah kebaikan untuknya sampai kamu mengira-ngira turau kalau didomahkan kalau tarau kalau tarau dengan itu beda ya turau itu mananya tadun sampai kamu mengira-ngira bahwa kamu sudah memberikan balasan yang sepadan dari kebaikan yang dia berikan. Nah, Siapa dengan apa? Jazakallahu khairan. Doa barakallahu fi, barakallahu fi ahli, wa fi malik. Nah. Nah, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh juga untuk memberikan balasan ketika beliau sekarang tidak punya, tapi nanti setelah punya itu beliau ingat. Nah, diantarkan kepada yang pernah memberi. Walaupun mungkin enggak semua ya, ada artinya nah, ada orang-orang yang memang Nah, jadi terbiasa memberi kepada beliau. Yang keluarga Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ya. Nah, Abu Bakar Siddiq. Nah, baik. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i bisa nadin sahih. Nah, nah, ini beberapa khisal yang disebutkan dalam hadis ini intinya adalah la yuraddu man sa'ala billah karena di situ ada ta'zim kepada Allah dan yang terakhir ini juga disebutkan dalam sebagian apa namanya penjelasan supaya Naam laisa alaina lahu minnah lahu ya atau minnah li ahadin ya. minnah itu tanggungan pemberian itu sebagian diantara lupa benar atau tidak ada doa yang disebutkan dari kalangan salaf minta kepada Allah agar jangan menjadi punya beban tanggungan yang harus dia balas kepada orang lain kepada yang lain ini selain Allah Allahumma la taj'al alayya minnatan li ahadin siwaka ini coba antum periksa lagi nanti ya. kalimat ini. Allahumma la taj'al alayya minnah li ahad. Aku punya tanggungan pemberian kepada siapapun selain engkau. Artinya dia jangan sampai dia apa menerima beban ditolongin orang, dibantuin orang, dikasihin orang terus. Ya, motornya Casio, rumahnya di Casio, semuanya serba Casio, kasih orang. Nah, nah, ya, ah, harap-harap bisa membalas. Ya, ini itu di, nah sampai di, anak lupa kisahnya sampai dia ketika gitu diajak berangkat atau pergi tidak jadi. Nah, karena khawatir dia punya tanggungan beban yang harus dia membalas budi pada orang. Nah. La taj'al alayya minnatan li ahadin siwak. Tanggungan minna, tanggungan membalas budi kepada siapapun selain selain engkau ya Allah. Taib keterangan Syekh Sa'adi rahimahullah itu ada dua bab sekaligus. Bab yang berikutnya bab la yus'al biwajhillahi illa jannah. Ini juga lebih-lebih. Artinya di sini jangan kita meminta kepada orang lain kepada manusia sesama kita sesuatu dengan menyebut dua jihillah. Terlalu agung, terlalu menjadi rendah. Nah, Allah kita jadikan apa namanya untuk meminta sesuatu yang ada di tangan di tangan manusia. Dan ini termasuk di antara sifat ta'zim juga dan sifat ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hadis yang disebutkan dari An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah Tidak boleh diminta dengan nama dengan wajah Allah kecuali jannah dan semua was, wasail menuju jannah itu boleh diminta. Ya, dengan wajah Allah. Artinya di sini anak bukan mafhum mukhalafahnya. Berarti apa? Yang diminta hanya dengan wajah Allah itu adalah jannah dan semua yang bisa membawa kepada jannah. Semua wasilah apa amalan atau apa yang bisa membawa kita kepada jannah itu minta dengan wajah wajah Allah. Dan itu juga menunjukkan kenapa dilarang la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Nah, kullu ma dunal jannah fa innaha haqirun. Nah, atau fa innahu haqir. Segala sesuatu yang di bawah atau bukan jannah, itu di bawah jannah itu adalah rendah nilainya. Maka tidak boleh diminta dengan wajah wajah Allah. Ini juga bagian tauhid dan yang lainnya adalah isbat sifat wajah bagi Allah. Yang tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak. Fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ainama tuwallu fathamma Allah Wajah Allah. Isbatkan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dinisbahkan kepada Allah juga yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Yang penting laisa kami syai, tidak serupa dengan makhluknya. Nah, tergantung kepada bagaimana konteks kalimat tersebut, ya. Kadang-kadang disebutkan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang tidak Mungkin apa namanya nah yang tidak berjisim itu punya wajah ya disebutkan dalam surah al Imran nah, Allah menyebut, menyebutkan tentang sifat orang-orang ahlul kitab aminu billadhi unzila alladina amanu wajhan nahar nah, siang punya wajah tergantung konteksnya bukan wajahnya punya hidung punya mata Jangan diartikan itu kan berarti menyerupakannya dengan wajah manusia. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Maka seperti itu juga dengan wajah wajah Allah. Sebagaimana yang Allah ketahui dan sebagaimana kemuliaan dan keagungan Allah laisa kamitslihi syai'. Nah. Qala Syekh Ali rahimahullah bab la yuraddu man sa'ala billah bab la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Al-babul awal khitabun lil mas'ul bab yang pertama yang di atas yang sekarang kita ala bab ke-54 itu khitab kepada yang dimintai kepada yang dimintai nah, dia minta kepada kita as'aluka billah nah itu ingat tadi ya kapan kita boleh memberi nah, kapan kita boleh memberi Nah, kalau tidak mengandung isim dan tidak ada darar bagi mas bagi mas'ul. Wa annahu idza adla 'ala al-insani ahadun bihajatin wa tawassala ilaihi bi'a'dhamil wasail wa huwa su'alu billah an yujibahu ihtiraman wa ta'dhiman li haqqillah. Ini ketika ada seorang merayu datang kepada manusia, membujuk, bihajah dengan satu keperluan, tawassala ilaihi dan bertawassul kepada dia a'dhamil wasail dengan wasilah yang paling agung yaitu minta dengan nama Allah. Ayyujibahu dia harus mengabulkannya, memenuhinya. Ihtiraman sebagai bentuk penghormatan wa ta'dhiman, pengagungan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'an li haqqi akhihi dan menunaikan hak saudaranya haitsu adla bihadza sabab al-a'zam di mana dia datang meminta dengan sebab yang terbesar ini. Kita ingat kisah yang sudah Anda sering sebutkan juga yang antum baca dalam syariat majalah syariah. Ya, kisah sebatang kayu. Ya, bagaimana dua orang yang bersaudara ini orang Yahudi, nah Bani Israel ini zaman ahli kitab ketika mereka masih berpegang dengan Taurat Nabi Musa yang murni. Nah, satu minjam kepada saudaranya seribu dinar. Mana saksimu? Allah. Nah, baik saya terima. Dia minta lagi, mana yang menjamin? Siapa yang menjamin? Allah. Saya terima. Selesai seribu dinar. Barakallah. Pergilah, bawa. Tepat waktu ini janjikan. Nah nggak ada kapal untuk membawa pulang, mengantarkan uang tadi yang dia akan kembalikan seribu dinar. Nah, yang ada cuma sepotong sebatang kayu. Dia lubangi dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dia saudaraku itu meminta saksi, aku ajukan engkau sebagai saksi dan dia rida. Dia meminta aku penjamin, aku ajukan engkau sebagai penjamin dan dia rida. Dihanyutkan kapal. Ya kapal kecil ini nah, yang isinya uang seribu dinar dengan secari kertas surat. Nah, ternyata sampai Allah jaga. Artinya apa? Nah, Allah tidak menyia-nyiakan orang yang menjadikannya sebagai saksi dan penjamin nah, dalam semua urusannya. Nah, dalam semua urusannya, baik itu dengan sesama ataupun dalam dengan dirinya dirinya sendiri. Nah, ini kuatnya tawakal dan kuatnya kesiqahan kepada kepada Allah. Buah dari pengenalannya kepada Allah. Nah. nah. Wal babu tsani khitabun lisail. Bab yang kedua ditujukan kepada yang meminta kita. Nah, juga wa anna alaihi an yahtarima asma Allahi wa sifatihi. Yani dia harus menghormati nama-nama Allah dan sifatnya wa alla yas'ala syai'an minal matalib dunyawiyah biwajhillah supaya dia jangan meminta urusan dunia dengan wajah Allah terlalu rendah dan jatuh nah, berarti penghinaan terhadap hak Allah nah merendahkan ya, tidak boleh nah, tidak memuliakan Allah itu yang jelas nah, meminta dengan wajah Allah tapi bukan jannah Nah, minta kepada Allah, Allah main as'aluka biwajhikal karim an tudkhilanil firdaus ala. Minta kepada Allah. Bukan mustahil, tidak akan mustahil, tidak ada mustahil, tidak ada yang berat bagi Allah. Nah, cuma kita yang kurang mah, kurang yakin. Nah, kurang ya, kurang yakin. Apa ia bisa ya? Nah, antum juga para pelabah kurang yakin. Nah, kadang-kadang munculkan sugesti dari diri sendiri. Antum mau menghafal itu munculkan Sebagaimana antum yakin antum mengangkat benda-benda yang berat, melompati tempat sesuatu yang tinggi, melakukan sesuatu yang yang mungkin apa? yang mungkin apa menurut yang lain sulit. Ternyata bisa. Ya seperti itu juga dengan menghafal Al-Qur'an. Kita semua. Kita semua. Ya. Nah, kalau kita sudah ragu duluan dan merasa berat duluan untuk menghafalkan Al-Qur'an, tidak akan jadi. Ya, Nah kan? Nah, apalagi kita lupa untuk minta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Antum rajin serajin apapun kalau tidak dengan pertolongan Allah tidak akan bisa. Kita semua. Serajin apapun kita, masya Allah mengulang, membaca, murajaat, setoran. Kalau tidak dengan pertolongan Allah tidak akan bisa. Minta tolong kepada Allah. Tumbuhkan tekad, tumbuhkan kemauan. Semua ya. yang di rumah juga bisa. Nah, cuma kita yang kurang yakin dan kurang nah, mencoba. Nah, hmm, ya. Karena kan sering cerita juga kita itu kadang-kadang ya, nggak hafal ya, nggak hafal Bukhari, nah nggak punya kita belajar sama Syekh Mukbil, rahimahullah. Setiap sore harus setoran, hadis kadang panjang, kadang berapa baris seperti ini dengan sanatnya. Pokoknya tekad biar nggak kena pukul, biar nggak kena strap sama huras eh, pengawal. Bismillah. Ya. Pas lagi masuk ketemu sama teman yang bawa kitab, ayo mana? Ya. Panggil satu-satu, Apa satu disuruh maju, satu apa disuruh bangkit satu orang. Hmm, selesai hari itu juga. Hafal bisa. Cuma tidak diulang lagi hari ini. keluar majelis hilang. Ya, artinya nah seperti itu juga. Nah, kalau nah kalau misalnya para tolaba kan kalau kita yang lainnya kan bisa nah, setelah tahu cara seperti itu ya tumbuhkan semangat. Bisa insya Allah. Al-Quran itu berapa ribu, berapa ribu ayat? Cuma enam ribu. Hmm, enam ribu ayat. Nah, insya Allah bisa tumbuhkan. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya punya anak-anak kecilnya, anak kecilnya cuma hafal mati. Kan, ya. Kita sudah tahu maknanya, sudah kita bisa bawa sholat, bisa merasakan nikmatnya. Nah, lebih mestinya lebih bisa, lebih bisa untuk terpacu untuk menghafal. Allah juga sudah janjikan walaqad al Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ingat, nah ini. Ini yang kita lupa. Inna alaina jam'ahu. Kami, tanggungan kami yang mengumpulkannya. Yang meletakkannya di dalam dada kita itu bukan kerajinan kita. Allah yang meletakkannya dalam dada kita. Rajin seperti apapun kalian nggak akan apa mungkin nggak akan kita nggak akan mungkin tapi Allah yang menolong. Nah, Idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayana. Tanggungan Allah juga penjelasannya. Maka minta pertolongan kepada Allah. Makanya Rasulullah ingatkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Hanya banyak minta tolong kepada Allah, yakin. Nah, akan nah, dibimbing oleh Allah, menjauhi maksiat, banyak punya kesempatan untuk dekat dekat dengan Al-Qur'an. Hmm, ya, nah dibantu. Maladzina hmm, jahadu fina nahum subulana kata Allah. Ya betul-betul sungguh-sungguh di jalan kami kami tunjukkan jalan. Hmm, nah. kalau rahimahullah. Nah, Bal la yus'alu biwajhi illa ahammil matalib wa a'zamil maqasid. Dan tidak diminta dengan wajah Allah itu kecuali tuntutan yang paling penting dan paling agung. Maksud-maksud yang paling agung. Wahiyal jannah. Bima fiha minan na'imil muqim. Yaitu surga dengan semua kenikmatan yang abadi di dalamnya. Nas'aluka biwajhikal karim an tudkhilana al-jannah. wa antajma'ana baina tajma'ana fi bahbuhatil jannah warida rabbi dan keridhaan Allah wa nazar ila wajhihil karim dan memandang wajah Allah yang mulia wa taladdud bi khitabihi berledat-ledat bersenang-senang berbincang dengan Allah punya kebiasaan ngobrol tidak ada yang lebih lezat lagi kecuali dengar pembicaraan, berbicara dengan, berbincang dengan Allah. Nah, rasakanlah nikmatnya itu dulu di lebih dahulu di dunia. Kapan? Dalam sholat. Dalam sholat. Fahadal matlab al-asna Kalau santri ngantuk wajar ya. <clears throat> Qala fa hadzal matlabul asna huwa alladhi yus'alu biwajhillah. Nah, matlab sasaran tujuan yang tinggi dan mulia ini inilah yang diminta dengan wajah wajah Allah. Wa ammal matalibud dunyawiyah wal umur daniyah wa in kana al-'abdu la yas'aluha illa min rabbi fa innahu la yus'al biwajhihi. Adapun urusan dunia dan perkara-perkara yang rendah dan tidak bernilai, semua urusan dunia itu tidak ada yang bernilai. Ya, semua urusan dunia itu tidak ada yang bernilai. Kedudukan. Ketenaran. Kekayaan. Bahkan dua perkara yang disebutkan oleh Rasulullah lebih berbahaya daripada serigala kelaparan bagi agama seseorang ma dhi'banin ja'ian ursila ila ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i limalin wa syarafin hmm, ingin kemuliaan. Ini lebih berbahaya terhadap agama seseorang, ambisinya terhadap kedudukan dan harta dibandingkan serigala kelaparan. Serigala kelaparan kau coba lepaskan kepada seekor kambing. Apa jadinya kambing? Hancur. Dua perkara ini, ya, ambisi terhadap harta dan kedudukan itu sangat merusak agama seseorang. Cepat atau lambat. Nah. Mau jadi jadi apa punya kedudukan dalam agama? Kata Syekhul Islam, Bismabri wal yakin bisabri wal yakin tunalu imamatun fid Dengan sabar dan yakin kedudukan imam dalam agama itu akan dirah, diraih. Nah. Tinggal sabar, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima bala ujian dari Allah musibah. Nah, yakin dengan pertolongan Allah, janji-janji Allah, Wa in kana al-'abdu meskipun seorang hamba la yas'aluha tidak memintanya kecuali kepada Allah, kepada Rabbnya, tapi jangan dia meminta dengan wajah Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimallahu fihi masail al-ula i'adatu man ista'adha billah. Melindungi orang yang minta perlindungan kepada kepada Allah. Ingat ya, tadi dengan kuyut tadi, dengan ikatan-ikatan tadi. Kalau dia minta perlindungan dari perkara wajib yang dia tinggalkan, tidak boleh dilindungi. Kalau dia minta perlindungan kepada Allah karena dia harus meninggalkan perkara dosa yang dilarang dia, tidak boleh dilindungi. Nah, bahkan di dalam riwayat yang lain, la'anallahu man awa muhdisan au awa muhdatsan Allah melaknat orang-orang yang melindungi, menampung kejahatan dan menampung orang atau menampung orang yang berbuat jahat. Dua-duanya. Dan ini yasalzin ba'du ba'dan. Menampung orang yang jahat berarti melindungi kejahatannya. Melindungi kejahatan berarti melindungi pula orang orang yang melakukan. Dilaknat oleh Allah. Nah. Dilaknat oleh oleh Allah. Orang-orang yang misalnya dia harus terkena hukuman had. Ya. Juga antum para tolaba. Mungkin ada temannya buat salah. Temannya buat salah. Antum tahu. Antum diam. Tidak menegur dia. Dan juga tidak melaporkannya kepada ustadz. Antum terkena dalam hadis tersebut. Ya, jangan mau. Nah, ya, jangan. Jangan biarkan. Para tolaba. nah, nah tegur dia. Kalau kamu tidak berhenti, saya laporkan. Ya. Kamu takut dipukulnya, dipukulkan dia dikeluarkan, aman kan? Kan gitu, akan kan dia. Nah, insya Allah dia akan misalnya beritahu, beritahu seperti itu, insya Allah dia bisa berubah, insya Allah. Nah, cuma kita mungkin yang harus punya kesabaran tinggi. Nah, kemudian yang kedua, nih ya, para tolaba juga misalnya seperti itu, walaupun kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal besar, bukan dosa besar, tapi artinya melanggar aturan juga tidak boleh. Jangan lindungi teman. Ya, nah, khawatir nanti kalau itu nanti mulai antum seperti itu terbiasa, nanti kena. Hmm, nah, apa? Yang lebih besar lagi nanti terbawa. <clears throat> Dan itu ancamannya. Allah melaknat orang-orang yang menampung atau melindungi kejahatan atau pelaku kejahatan. Qala yang kedua, i'ta'u man sa'ala billah wajib main, ya. Nah, memberi orang yang minta dengan nama Allah. Itu tadi. Tidak mengandung dosa atau tidak mengandung darar bagi si pe, si nam yang dimintai, yang dimintai. Asalisa ijabah ijabatud dakwah memenuhi undangan. Yang wajib itu apa? Walimahan. Nah, itu hak Allah dan hak adami. Antum punya ini beberapa ketentuannya juga kapan kita boleh. Ini kalau misalnya apa boleh udur, ada hal yang lebih wajib. Nah, misalnya jangan sampai pula apa undangan itu sampai dia harus pakal untuk safar. Nah, nah itu tidak wajib dan seterusnya. Itu yang bisa dilihat dalam Qaulul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah. Ar-rabi' al-mukafa'atu 'ala saniyah, mengimbangi membalas perbuatan baik orang. Balas budi penting. Nah, al khamisah anna du'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa 'alaihi. Doa itu balasan imbalan untuk ya, bagi orang orang yang memang tidak mampu kecuali itu kecuali ber, berdoa Qauluhu hatta turau annakum qad kafa'tumu. Yani perkataan Rasulullah SAW sampai kamu melihat, mengira, sampai kamu mengira-ngira bahwa kamu sudah berhasil membalas membalas kebaikannya, membalas hadiahnya. Nah, dengan doa, doa tadi. Kalau kira-kira belum cukup ya tekankanlah. suatu ketika nanti akan saya balas kebaikan ini. Nah. Baik, itu masail pada bab sebelumnya. Sekarang masail bab yang ke-55. Fihi masail al-ula an-nahyu an yus'al biwajihillah illa ghayatul matalib. Larangan meminta dengan dimintai dengan wajah Allah kecuali apa? Yang paling tinggi. Tuntutan, tujuan, harapan yang paling tinggi yaitu apa jannah tidak ada lagi nah, itu tempat terakhir kita nah insya Allah tempat terakhir kita nah, jannah ya di akhirat itu cuma ada dua surga atau neraka itu tempat terakhir nah, nah kita berharap jannah tempat terakhir tempat terakhir kita Asalnya isbatu sifatil wajah mengisbatkan sifat wajah. Wajah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah yang tidak serupa dengan wajah ya, manapun. Ya, nah, ini prinsip ahlu ahlu sunnah. Allah menyatakan dia punya wajah memang sebagaimana yang Allah ketahui yang Allah katakan. Kita tidak membayangkan ukurannya, tidak membayangkan seperti apanya. Dia sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam Insya Insyaallah kita lanjut pada kesempatan lain bab berikutnya